آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahullah Masih pada bab 14 Tentang ayu syirikuna wa la yakhluqu syai'an Wa hum yakhluqun Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير di Fatir dari 13 sampai 14 walladzina tad'una min duni dan yang kalian doai selain Allah mereka tidak memiliki bahkan kitmir kalian doai mencakup dua macam doa yang telah ma'ruf sering disebut doa ul mas'alah doaul ibadah. Maka doaul masalah kalau kamu minta kepada mereka ya, disebut ya fulan atau di hadapan berhalanya Allah di hadapan patung, di hadapan kuburan atau yang lain-lainnya dia minta beri aku rezeki, beri aku kesehatan, sembuhkan anakku, beri aku keturunan, dan lain-lainnya. Masalah. Atau tad'un min dunihi du'aul ibadah. Kamu menyembah kepadanya. Kamu beribadah kepadanya. Tentunya berharap dengan semua itu dia dapat keselamatan, dia dapat kebahagiaan, dia selamat dari malapetaka, selamat dari bencana, kejelekan. Duaul ibadah, dua-duanya. Walladzina tad'una min dunihi baik itu duaul masalah maupun duaul ibadah ma yamlikuna min qitmir tidak memiliki qitmir التتمير غلاف النواة قشر رقيق selaput yang sangat lembut, sangat tipis yang menyelimuti biji korma maruf terutama kalau kering bisa terlihat jelas memakan korma bijinya ada selaput putih tipis sekali menyelimuti dia. Itu kitmir. Atau sebagian ulama sebutkan kitmir hablul muttasil bainan nawa wa bainat tamara wa bainat tamr. Kalau kamu makan korma ada tali penghubung seperti tali itu penghubung antara biji dengan daging kormanya dengan kormanya buahnya nah, e, benang yang menghubungkan antara biji dengan daging korma itu yang sebagian sebutkan makna dari itmir intinya syai'un haqir sesuatu yang sangat hina dalam artian kecil, ringan, wah sesuatu yang sangat-sangat sepele, bahkan gak ada artinya. Hatta sekecil itu pun, seringan itu pun, mereka yang dimintai atau diibadai selain Allah tidak memilikinya tidak berkuasa atasnya dalam keadaan sesuatu itu kecil remeh sekali faghairuhum min babi aula wa aula maka tentunya yang lebih besar dari itu tambah mereka nggak memiliki Poin kecil itu aja mereka nggak punya apa-apa. Titmir saja mereka nggak punya. Apalagi diharapkan yang lebih besar dan lebih besar dari itu tambah nggak kuasa. Tidak akan bisa memberi kalian apa yang kalian minta dan harapkan darinya. Dalam keadaan pula, sengaja Allah sebutkan ini, sesuatu yang tidak tidak dibutuhkan oleh orang. Ditoleh saja enggak. Siapa butuh kitmir? Bijinya saja orang-orang mungkin enggak butuh. Allah Allah paling untuk makanan untuk makanan onta. Biji korma. Tapi secara umum orang enggak noleh, siapa butuh biji korma, apalagi kitmirnya. Kulit tipis tadi, siapa yang memerlukan itu? enggak ada. Yang tidak dibutuhkan orang saja mereka nggak punya. Apalagi yang dibutuhkan orang sesuatu yang hajat insan. Apalagi itu doruriat insan. Sesuatu yang kebutuhan primernya, kebutuhan yang mau tidak mau harus dalam kehidupannya. Dan itu besar, berharga, mewah dan seterusnya. Tambah lagi mereka nggak punya. Uang yang kecil ini aja dia nggak punya padahal tidak dibutuhkan orang, padahal kecil, padahal ringan dan seterusnya. In la yasma'u du'aakum. Kalau kalian doa padanya, tidak akan dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka dengar pun seandainya dengar nggak akan bisa mengijabai kalian wa yawmal qiyamah yakfuruna bi syirkikum dan yaumul qiyamah mengkufuri mengingkari kemusyrikan kalian padanya wala yunabbi'uka mithlu khabir yukhbiru ta'ala an halil mad'uin min dunihi minal malaika wal anbiya wal asnam wa ghairiha di sini Allah kabarkan tentang kondisi yang didoai selain Allah Malaikatkah? Para nabi? Atau berhala? Kuburan atau apa itu pun namanya patung, laut, gunung, pohon. Mim bima dulu ala ajzihim wa dha'fihim. Allah jelaskan di sini kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka sama sekali wa annahum qad intafat al asbab allati takunu fil mad'u betul-betul telah ternafikan dari mereka sifat-sifat yang seharusnya ada harus ada pada ketuhanan yang dituhankan harus punya sifat-sifat ini. Tapi dinafikan semua oleh Allah dari mereka. Betul-betul tidak ada semua itu padanya. wahiyal Muluk, Yaitu sifat yang harus ada pada ketuhanan. Yang dituhankan. Muluk Satu. Mutlak dia harus memiliki. Dia harus punya. Nah, sehingga dengan itu bisa memberi, mengabulkan, mengijabai yang berdoa padanya. Nah, kalau nggak punya bagaimana dia bisa memberi yang punya saja tidak. Wafakidu Yang tidak punya sesuatu yang nggak bisa memberi sesuatu itu. Kamu berharap minta mobil misalnya ke misalnya fakir miskin, gelandangan misalnya yang tidur di pinggir jalan. kok minta mobil, mobil saja dia nggak punya, jangan lagi mobil. Untuk dia tempat tinggal saja nggak punya, kok mau ngasih kamu mobil? Ah. Lebih utama dia punya rumah untuk melindungi dia dari dingin, panas, hujan daripada mereka mau mobil. Maka permintaan kamu kepada yang semacam itu sabah. Kalau pun seandainya terjadi pada manusia, tentu orang akan menuding dan mengatakan sabah ini, safi. Bakul akal. Orangnya berarti lemah akalnya, khafif. Gak waras. Lo orang gelandang kalau dimintai mobil punya saja enggak. Nah, mul kepemilikan tidak ada pada mereka. Mayam likun min kitmir dan begitu dalamnya penafian itu betul-betul enggak punya sampai Allah katakan min kitmir min zaidah kalau itu bukan ayat, seandainya dikatakan mayam likuna kitmiron sudah cukup. Tidak memiliki kitmir, selesai. Mayam likuna kitmiron, selesai. Tapi tidak Allah sebutkan dengan tambahan min. Mayam likun min kitmir. Penyebutan min ini harfu jar zaidah litakid menunjukkan betul-betul mereka enggak punya kitmir saja betul-betul di luar kekuasaan mereka enggak bisa gampangannya kalau kalau dalam konteks bahasa kamu bahasa lugas atau bahasa sehari-hari kalau kamu dimintai uang atau dipinjemi, pinjam uangnya sepuluh ribu oh waduh ndak punya sepuluh ribu toh ya akhi jangan sepuluh ribu seribu anak nggak punya atau kalau bahasa Jawa seteng saya nggak punya seteng nggak punya apalagi sepuluh ribu mau minjemi kamu betul-betul termafikan sama sekali nggak ada jangan harap sudah wasama'ud doa yang kedua sifat yang harus ada pada Tuhan adalah mendengar doa harus dia mendengar mendengar yang berdoa kepadanya dengan tiga pengertian doa eh, maaf tiga pengertian mendengar karena pendengaran yang dimaksud tiga ini satu mendengar dalam artian betul-betul mendengar suara yang diucapkan oleh dai yang berdoa kepadanya yang kedua memahami yang dipanjatkan atau didoakan kepadanya dan yang ketiga mengabulkannya semua ini mendengar semua ini dinafikan oleh Allah in tad'uhum la yasma'u du'aakum la yasma' wal qudra ala istijabatihi dan yang ketiga yang harus ada pada sifat-sifat ketuhanan kemampuan untuk mengabulkan untuk mengijabah yang berdoa kepadanya famata lam tujad hadhihi syurut tamatan batalat dakwatuhu kalau ini semua enggak ada pada yang didoai dan dituhankan berarti batal batil untuk dituhankan dan didoai selain Allah kaifa idza udimat bil kulliyah Apalagi kalau total tidak ada sama sekali, tamah saja batal apalagi kalau sama sekali. Misalnya Ya Allah, dia punya memiliki tapi nggak dengar orang berdoa padanya bistuli wala faham apa yang di batal sudah nggak bisa didoai atau dia punya, dia mendengar, tapi gak bisa mengabulkan. Atau sebaliknya, dia dengar, dia bisa, tapi gak punya apa-apa. Atau punya, tetapi semu kepemilikannya tidak sempurna. Itu saja batal. Apalagi kalau sama sekali tiga-tiganya nggak ada pada dia. Makanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendakwai ayahnya di Maryam Allah sebutkan ya abati lima ta'budu ma la yasma' wala yubsir wala yughni anka syai'a ya abati ayahanda lima ta'bud kenapa engkau sembah engkau tuhankan engkau minta-minta padanya malayasma sifat ketuhanan ternafikan darinya enggak dengar berhalap bermati patung wala yasma kamu teriak-teriak seperti apa benda kek dia bisa dengar la yasma dan dia tahu ini nggak dengar apa-apa wala yubsir walau dia juga melihat wala yughni angka syai'a dan sama sekali tidak berguna bagi kamu nggak bisa berbuat apa-apa untukmu kenapa kamu sembah Sifat-sifat ketuhanan semua nggak ada pada dia. Fanafa anhumul mulk. Demikian dalam ayat tadi Allah nafikan kepemilikan dari mereka. Ma yamlikuna min qitmir. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah Al-qitmir al-lufafah allati takunu ala nawakid tamr. Tadi kata mereka, mufassirin rahimahumullah, qitmir lufafah. Kulit tipis yang menyelimuti biji kurma. كما قال تعالى ويعبدون من min الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات wal شيئا ولا يستطيعون Mereka ibadai selain Allah, mereka sembah yang tidak memiliki rizki di langit, di bumi, sama sekali syai'an nakiro sama sekali. Rizki di langit maupun di bumi di luar kekuasaan mereka. Sedikit pun tidak ada pada mereka. Wala Dan juga mereka nggak bisa untuk memberi dan menurunkan rizki. Nah. di Nahl. Juga Allah sebutkan di sabak ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قل ادعوا Katakan ke mereka الذين زعمتم za'amtum min dunillah yang kalian anggap Tuhan selain Allah la yamlikuna mithqala dzarrah sekecil apapun mereka nggak memiliki tidak menguasai di langit maupun di bumi wa ma lahum fihima min syirk tidak pula mereka bersekutu terhadap sedikit tadi yang di langit maupun di bumi. Wa malahu minhum min dohir. Tidak pula mereka punya andil membantu untuk menciptakan atau mengendalikan, menguasai, menjaga yang di langit maupun di bumi. Wala tanfa' syafa'ah dan tidak ada manfaat pula syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuknya. Empat rukun atau empat sendi yang sekiranya orang bisa masuk Hmm. bisa berpengaruh paling tidaknya kalaupun tidak dari sini ya Allah dari sini enggak dari sini dari sisi lain tapi kesemuanya dinafikan oleh Allah maka dari sisi mana kamu bisa yang didoai selain Allah ini yang dituhankan bisa dari sisi mana satu la yamlikuna mithqala dzarrah memiliki tidak yang kedua, malahum fi min syirkin. Bersyarekat juga tidak. Wa malahu minhum min dohir. Punya saham atau membantu juga enggak. Wala tanfa'u syafa'ah. Syafa'ah pun enggak bisa. Empat. Sendi atau empat. Jalan Gampangannya begini kalau pada makhluk, kalau pada makhluk supaya jelas. Kemungkinan pertama kalau memiliki, kalau <clears throat> memiliki kamu <clears throat> sebagai pemilik tunggal, pemilik perusahaan, direktur utama pabrik perusahaan apa begitu karena kamu pemilik tunggal dan direktur utama kamu juragannya tuannya orang tinggal minta kepadamu dan yakin bisa diberi yang kamu yang punya ya kan pak kami minta bantuannya misalnya apa uang kah barang ini itu sudah bisa diberi kalau kamu yang memiliki perusahaan itu perusahaan gede Nah, kamu direkturnya dan pemilik tunggal memang. Tapi satu ini ternafikan, kamu bukan sebagai pemilik perusahaan. Bukan kamu pemiliknya, bukan kamu direkturnya. Satu, lewat. Nggak mungkin sudah. Yang kedua, syarikah. Dari sisi syirkah kamu nggak punya, tetapi kamu punya kongsi dengan perusahaan ini. Kamu bersarekat. Pemilik perusahaan ini tiga orang, salah satunya kamu. Walaupun tidak total semuanya milik kamu, tapi karena kamu termasuk dari tiga serangkai pemilik perusahaan ini, orang masih bisa berharap dapat tolong dibantu kami foto ini itu barang ini itu masih bisa diharapkan punya dapatkan om dia bersyarikat dalam perusahaan itu tapi yang ini juga dinafikan ternyata pemiliknya tunggal hanya satu dan kamu bukan bersyarikat di situ sekali lagi pesimis untuk bisa dapat bantuan dari situ. Pintu ketiga, dohir Kamu membantu dalam berdirinya perusahaan itu. Andil kamu besar di situ. Kamu dulu yang kalau itu perusahaan misalnya. Kamu dulu yang babat hutan di situ. Kamu dulu yang mendekati masyarakat kamu dulu yang apa misalnya ke bupatinya ke ini dewan misalnya ini itu bantuanmu luar biasa untuk berdirinya perusahaan ini sehingga kalaupun lewat kamu besar harapan dapat ya kan kalau pada makhluk ternyata yang ketiga ini juga ditutup dinafikan kamu nggak punya bantuan apa-apa tanpa bantuan kamu perusahaan itu berdiri sendiri. Kamu nggak punya setetes keringat pun dalam berdirinya perusahaan ini. Tinggal satu pintu, syafaat. Kamu orang yang terpandang. Dikenal dan hubungan baik dengan direkturnya. Kamu tinggal kasih memu, tolong ini anak. Anak-anak ini, fulan-fulan dikabulkan permintaannya, dikasih bantuan begini-begini. Tanda tangan, uh dari Fulan ini. Wah, direkturnya, wah ini ya enak kalau ditolak. Wah, sudah. Karena syafaat orang tadi, syafaat kamu, dipenuhi permintaannya, ya kan? Ternyata ini pun dinafikan. Gak ada gunanya kamu pun ngasih syafaat gak akan dipercaya, gak akan diterima. Nah, kalau keempat pintu ini sudah ditutup, dari mana kamu bisa berharap dapat? Pada makhluk saja di perusahaan tadi. Kamu butuh bantuan 10 miliar misalnya dari perusahaan gede, perusahaan tambang emas di situ. Sementara yang kamu minta bukan direktur utama, dia bukan pula bersyarikat di situ, dia pula nggak pernah punya bantuan di situ, dan kata memo dan syafaatnya pun <laughs> nggak akan berguna di situ. Kamu minta kepadanya, ada manfaatnya. Keempat pintunya sudah tertutup. Allah Subhanahu wa taala menafikan keempat ini semua karena dari bisa diterima salah satu dari empat ini kalau ada. Sementara keempat-empatnya ditutup, dinafikan oleh Allah. Kepemilikan, la yamlikuna mithqala dzarrah. Selain Allah nggak ada yang memiliki, nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang kuasa. Murni semua hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang memiliki, yang mengatur. Selain Allah hatta zarrah. Sekecil apapun nggak ada. Satu. Wa ma'lahum lahum min syirk. Kedua syarikat. Nggak ada yang membantu Allah. Nggak ada yang bersyarikat dengan Allah. Sudah. Ini gunung biar saya yang nyiptakan. Ini laut biar saya yang gini. Ini nggak ada. Ma'lahum lahum hima min syirk. Gak ada yang bersekutu dengan Allah sama sekali. Allah yang Esa, Allah yang tunggal dalam semuanya. Malahum min dohir. Yang ketiga yang membantu juga nggak ada satupun dari yang dituhankan selain Allah semua. Wala tanfa'u syafa'a indahu illa liman adinana. Syafaat pun gak akan guna kecuali yang diizinkan oleh Allah. Lemahnya Allah jelaskan segala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Maka permintaan, permohonan kepada mereka adalah safa safa Bodoh berarti orangnya sia-sia dia berbuat sesuatu yang dia tahu nggak akan ada gunanya, nggak akan berhasil. Nah. Dia berarti nggak punya akal, dia berarti lemah, daya pikirnya dan akal sehatnya mungkin sudah hilang. Empat pintu tadi sudah tertutup, kok masih kamu berharap darinya? Kan sia-sia. Wa nafa'anhum sama'ad du'a. Allah pun nafikan kalau mereka mendengar doa. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian doai mereka nggak akan dengar doa kalian. lianahum ma baina mayyit wa ghaib anhum mustaghil bima khuliqalahu lahu musakharun bima umira bihi kal malaika. Karena yang mereka doai itu kemungkinan yang pertama mayit oh, sudah mati. Bagaimana bisa mendengar yang dibicarakan atau diutarakan kepadanya? Bagaimana bisa dengar? Dia sudah mati. Mayit. Maka Allah nafikan pendengaran darinya. Wa ghaib anhum. Atau yang kedua, yang didoai itu ghaib. Sesuatu yang gaib dari mereka. Jauh. Bagaimana bisa mendengar dianya di belahan dunia mana yang dia doa di belahan dunia mana kalau gitu. lalu dia teriak teriak dia sebut-sebut dia ya fulan ya syekh fulan ya wali fulan kamunya di sini dianya di Baghdad dianya di Mesir sana aktif bisa dengar gaib dari kamu mustaghil bima khuliqalahu atau yang ketiga merekanya sedang sibuk sibuk dan sangat sibuk terhadap yang memang dia diciptakan untuknya. Seperti para malaikat, kalau yang didoai itu malaikat. Mereka sangat sibuk menjalankan perintah Allah. Nah, untuk yang ini selalu bertasbih, yang ini selalu berzikir, yang ini selalu begini, sibuk dengan tugas amanat yang Allah perintahkan kepadanya. Sehingga nggak ada waktu bagi mereka untuk mendengar apa yang dipanjatkan kepadanya. La yasma'u du'akum ثم قال walau semi mastajabu lakum. Lalu Allah katakan kalaupun mendengar nggak akan mengabulkan doa kalian di anadzalika kalaisa ilaihim. Karena itu juga di luar kemampuan mereka. Fa innallaha lam ya'dzan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum. Karena Allah tidak mengizinkan untuk siapapun berdoa kepada selain Allah. Lastiqlalan wala wasitatan kama taqaddama ba'du adillati dhalik. Tidak secara menyendiri, tidak pula secara wasitoh secara menyendiri artinya memang didoai yang bersangkutan ini diyakini bisa mengabulkan permintaan-permintaannya sembuhkan ini beri rizki beri ini atau wasito dia dijadikan perantara saja tolong sampaikan ke Allah saya butuh kesehatan dari anak saya yang sakit. Tolong sampaikan ke Allah, dijadikan pasita perantara untuk nyampaikan doanya kepada Allah. Kesemuanya dilarang oleh Allah. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Dan yaumul qiyamah mereka mengkufuri kemusyrikan kalian. Fatabayyana bihada anna da'wata ghairillahi syirkun Makanya Allah katakan dari kiamat mereka mengingkari, mengkufuri kemusyrikan kalian berarti doa kepada selain Allah itu syirik. nabi bisyirkikum karena perbuatan kalian syirik. Konteks ayat tentang doa kepada selain Allah. Maka syirik ini yang inti ayat. Syirik orang yang berdoa kepada selain Allah. Salah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا juga Allah sebutkan dalam Maryam mereka jadikan sesembahan selain Allah untuk menguatkan dan memuliakan mereka sekali-kali tidak justru mereka akan mengkufuri dan mengingkari peribadatannya dan menjadi musuh bagi mereka di yaumul qiyamah. Wa qawluhu wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum jadi kiamat mereka mengkufuri kemusyrikan kalian. Qala Ibnu Katsir yatafarrauna minkum. Sesembahan kalian berlepas diri. Ra'ah keantipati dan mengingkari peribadatan kalian. Kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapa yang lebih sesat Artinya dialah yang paling sesat, yang berdoa, meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan itu tidak akan mengabulkan doanya sampai yaumul qiyamah. Wa doaihim ghafilun. Dan mereka pun lalai dari doanya. Wa idha husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim ibadatihim kafirin dan ketika dikumpulkan manusia di mahsyar mereka saling bermusuhan antara abid wa ma'bud penyembah dan yang disembahnya dan yang disembahnya mengingkari dan mengkufuri peribadatan mereka Nabi Syirkikum mengingkari mereka atau seperti yang Ibnu Katsir katakan ya tabarraun betul-betul mereka berlepas diri dari kemusyrikan para ubat penyembah-penyembahnya dohir ayat ayat secara dohirnya menunjukkan betul-betul mereka mengingkari betul-betul mereka yatabarrak berlepas diri dan mengingkari penyembahan dan ibadah yang dilakukan oleh para manusia musyrikin tersebut. Kalau itu makhluk ciptaan Allah jelas. Artinya jika yang menyembah Uzair, Isa alaihissalam atau malaika maka wabah mereka yang terberu'un yakfurun mengingkari dan mengkufuri penyembahan mereka yang menyembahnya. Yang kedua, kalau yang disembah ini jamadat, benda-benda mati, patung, berhala, pohon, batu, laut, gunung, dan yang semisalnya. Maka para ulama sebutkan ihtimal zahir ayat juga bisa dalam artian Allah memberi kemampuan kepada mereka untuk berbicara di yaumul qiyamah berbicara benda-benda ini dan mengkufuri mengingkari peribadatan para penyembahnya kepada mereka selama di dunia dan itu dikuatkan dengan hadis di Bukhari Muslim Anda ba'thin nas ketika manusia dikumpulkan di yaumul qiyamah yuqalu likulli ummah setiap umat dikatakan kepada mereka litatba kullu ummah maka nata'bud min dunillah hendaknya setiap umat mengikuti sesembahannya selama di dunia selain Allah masing-masing hendaknya mengikuti penyembahnya maka <clears throat> di riwayat Humaidi, Musnad Humaidi, fa tatba'u syayatin wassalib <clears throat> yang menyembah syaitan mengikuti syaitannya yang menyembah salib mengikuti salibnya begitu yang lainnya. Batu, berhala, pohon, kayu, atau yang lain-lainnya. Masing-masing menjadi imamnya. Menjadi pemimpinnya. Wow. Barisan ini penyembah sulban, ini penyembah syaitan, ini penyembah pohon, ini penyembah berhala ini, patung itu, patung ini. Masing-masing menjadi tokoh dan pemimpin dari para penyembahnya. Lalu dijerumuskan mereka semua ke neraka jahanam oleh waliyadzubillah. Setelah yang disembah ini mengkufuri dan mengingkari peribadatan mereka. Yaumul qiyamah Yakfuru Nabi syirkikum. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. ay wala yukhbiruka bi'awaqibil umur wa ma'aliha tidak mengabarkan kepadamu tentang apa yang akan terjadi seperti apa nantinya dampaknya bagaimana nah tidak akan ada yang bisa mengabarimu itu kecuali Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Al-Khabir Al-Alim bibawatinil umur yang tahu seluk beluk sesuatu sampai seluk beluknya itu khabir Qala qatada ya'ni nafsahu tabaraka wa ta'ala fa innahu akhbaru bil waqi' la mahala. Kata qatada yang dimaksud adalah Allah dirinya sendiri wala yunabbi'uka mithlu khabir yakni diri Allah khabir. Karena Allah khabir tahu segala sesuatu apa yang sedang terjadi ataupun apa yang akan datang atau ini masal menjadi peribahasa dalam bahasa Arab la yunabbi'uka mithlu khabir artinya biasa diucapkan dikatakan oleh mereka tentang orang yang menyampaikan suatu berita atau suatu masalah tapi dia melihat ada keraguan pada diri orang yang dia ajak bicara. Ketika kamu sampaikan sesuatu, kamu lihat yang kamu ajak bicara ini kok ragu untuk menerima atau mempercayai apa iya begitu, masa begitu. Apa saja kamu bicara tentang masalah apa begitu? Gua ragu, oh benar. Maka untuk mempertegas kebenaran yang kamu sampaikan, kamu katakan wala kami mithlu khabir. Nah, artinya betul-betul yang bicara kepadamu ini ahli di bidang ini. Betul-betul yang menyampaikan ini uh, solid atau profesional gitu. Kamu jangan ragu, percayalah Ketika kamu menyampaikan sesuatu tadi kepadanya dan itu ma'ruf terutama kalau di di Yaman dari di Hadramut khabir sampai mereka sebut orang yang ahli dalam sesuatu bidang itu khabir apa orang awamnya nah artinya eh, yang ahli di bidang sesuatu atau dikenal eh, mengerti di bidang sesuatu mereka katakan itu eh, bahkan lebih umum dari itu jadi bahasa keseharian mereka nah, Eh, misalnya kamu pamit misalnya mau pulang ya habis duduk begini lagi majelas karena tak pulang dulu gini ya. mereka mengingkari gitu artinya kalau bahasa kita kenapa terburu ngapain mau kemana pulang ada apa mereka kata nah kan lagi ya khabir mana ya. lagi ya khabir untuk ini ya bahasa mereka untuk yang semacam itu sampai orang awamnya orang awam mereka dulu kalau di zaman Syekh Mukbil rahimahullah kalau menyebut Syekh Mukbil sedang lewat Shiban orang tua-tua ah kaif halak ya khabir Syekh disebutnya dengan istilah al-khabir ya karena ahli pintar dalam ilmu tentunya al-muhim ima ini wa ima itu makna wala yunabbi'uka mithlu khabir ima itu memang uh, yang dimaksud adalah Allah sendiri wa huwa khabir atau eh, benar-benar uh, pasti dan yakin yang Allah kabarkan ini wala yunabbiku mithlu khabir tentang pengingkaran yang disembah selain Allah kepada para penyembahnya bahkan dari depan bahwa yang disembah selain Allah tidak memiliki segala sesuatu tidak bisa menjawab doanya tidak mendengar dan seterusnya semua itu hak. Qultu wal musyrikun lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbara bihi an ma'budatihim. Dan musyrikin tetap nggak mau terima berita yang Allah sampaikan ini tentang para sesembahannya. Faqalu tamlik tusma' tustajib tushfa' liman da'aha. Tetap saja mereka yakini sesembahnya itu memiliki, mendengar, mengabulkan, memberi syafaat bagi yang berdoa. Walam yaltafitu ila ma akhbara bihil khabir. Dan mereka nggak mau menengok, mau melihat yang Allah kabarkan kepada mereka dalam ayat ini min anna kulla ma'budin yu'adi abidahu yawmal qiyamah. Mereka seakan nggak mau peduli dan bukan seakan mereka nggak mau peduli bahwa sesembahan itu akan musuh dan mengingkari penyembahnya di yaumul qiyamah yatabarra minhu lepas diri darinya kama qala ta'ala wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun zayyalna bainahum kami pisahkan jauh antara penyembah dan yang disembah zayyalna bainahum baik itu dipisahkan jauh secara maknawi dalam artian jauh dari kedekatan emosional yang ada adalah permusuhan, kebencian yang sangat di antara mereka yang disembah dan penyembahnya zayalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyana makanya dikatakan Kalian nggak pernah menyembah kami. Kami nggak pernah rela, kami nggak pernah ridho diingkari. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukup Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Dan kami lalai nggak tahu menau tentang peribadatan kalian. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu Allahi maulahumul haqq Wadalla anhum makanu yaftarun. Di situ diuji setiap jiwa dari apa yang telah lalu dia lakukan. Dikembalikan kepada Allah maulahumul haq. Dan hilanglah yang mereka dustakan selama ini. Artinya hilang. Karena mereka di dunia meyakini benar perbuatan mereka. Hilang di yaumul qiyamah karena selama ini di dunia mereka yakin ibadahnya, agamanya, sesembahannya akan bermanfaat baginya, menyelamatkan dia. Ah, nanti di yaumul qiyamah akan tahu hilang semua itu. Yang ada adalah kebinasaan dan azab bagi mereka waliyadzubillah. Akhraj Ibnu Jarir Ani Ibnu Juraij qala qala Mujahid kata Mujahid In kunna an ibadatikum ghafilin qala yaqulu dhalika kullu syai' kana yu'badu min dunillah. Kata Mujahid itu dikatakan oleh setiap yang disembah selain Allah. Hatta batu, hatta berhala, hatta kayu apapun. Dan Allah beri kemampuan pada dia berbicara mengingkari sesembahan para penyembahnya. Fal kayyis yastaqbil hadhil ayat. Maka orang yang cerdas mau peduli dan memperhatikan ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Alatihiyal hujjah wan nur wal burhan. Bil iman wal qabul wal amal. Ayat ini hujjah, cahaya, burhan. Orang yang cerdas mengimaninya, menerimanya, setelah dia pelajari, dia amalkan, dia yakini. Fayujarridu a'malahu lillahi wahda duna kulli Maka kalau dia faham dan dia mengerti, dia murnikan seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala satu-satunya. Karena selain Allah nggak punya apa-apa, tidak kuasa sedikit pun, tidak berkepemilikan apapun dan tidak bisa mendengar, nggak bisa mengabulkan. Bahkan kalaupun disembahkan, mengingkari dan mengkufuri, menolak, memusuhi penyembahnya di Yomul Qiyamah. Iman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an fadlan an ghairihi. Untuk diri mereka sendiri nggak bisa memberi manfaat atau menolak madarat apalagi kepada para kepada para penyembahnya. Wafaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yardha salatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.